أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bayangkanlah ikhwatal iman rahimakumullah. Jika suatu hari kamar tidur yang kita tempati, tempat kita beristirahat setiap hari, tiba-tiba dimasuki asap pembakaran sampah. Kita terganggu beristirahat di kamar tidur kita. Bayangkanlah ikhwatal iman rahimakumullah. Jika asap pembakaran sampah itu tidak datang hanya satu jam dua jam akan tetapi datang selama 24 jam datang selama satu dua tiga hari datang selama satu pekan datang selama berbulan-bulan maka apakah yang akan kita rasakan bayangkanlah ikhwatal iman rahimahullah jika di dalam kamar di mana kita beristirahat tersebut yang terkena dampak asap bukan hanya kita akan tetapi anak kita yang masih balita akan tetapi juga istri kita yang sedang yang sedang mengandung anak kita, akan tetapi juga ayahanda kita atau ibunda kita yang sudah tua renta. Mereka mengalami musibah asap yang senantiasa mereka hirup setiap hari. Bayangkanlah ikhwatal iman rahimahullah betapa terganggunya kehidupan yang mereka alami sehari-hari. Ikhwatal iman rahimahullah itulah yang saat ini sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Sumatera, di Kalimantan, dan saat ini sudah menjalar pula ke daerah Maluku dan Papua. Setiap hari mereka diganggu dengan asap yang mengepung kehidupan mereka sehari-hari. Hari ini sudah puluhan anak-anak balita yang mengalami sakit. Bahkan beberapa orang di antaranya sudah meninggal dunia karena akibat menghirup asap yang berbahaya bagi mereka. Anak-anak sekolah mereka terhalang untuk menuntut ilmu setiap pagi karena akibat bencana asap yang meliputi wilayah mereka. Ikhwatal iman rahimakumullah, hari ini kita mengenang bagaimana perjuangan para tentara-tentara kita, para relawan-relawan kita yang hari ini mereka sedang berjuang untuk mengatasi bencana alam di Sumatera dan di Kalimantan. Kita mengenang bagaimana beratnya perjuangan mereka dan oleh karena itu di siang hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon di hari yang mulia, di hari ke-10 bulan Muharram, di hari di mana Allah Subhanahu wa taala pernah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari kerjaan Firaun. Di hari di mana Allah Subhanahu wa taala pernah menyelamatkan Nabiullah Ibrahim dari kobaran api yang menyala di hari di mana Allah Subhanahu wa taala pernah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari kegelapan demi kegelapan di tengah lautan di hari di mana Allah Subhanahu wa taala pernah menyelamatkan Nabi Daud alaihissalam dari kekejaman Jalut. Di hari yang mulia ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meringankan beban, meringankan beban yang melanda saudara-saudara kita di Sumatera dan Kalimantan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan di wilayah di mana hari ini kebakaran hutan masih terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Yang karena kita meyakini di antara penyebab datangnya musibah adalah dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah, Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita Dua cara agar kita dapat terlepas dari musibah. Cara yang pertama adalah. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nuh. Di dalam surat Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَجَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا Nabi Nuh alaihissalam pernah memerintahkan kepada kaumnya untuk beristighfar kepada Allah karena sesungguhnya Allah lah yang Maha Pengampun. Dengan istighfar, dengan kita memohon ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang lebat lagi berturut-turut. Allah Subhanahu wa taala akan menyehatkan anak keturunan kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan pada harta kita. Ini cara yang pertama. Marilah kita bertaubat beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat, beristighfar bukan hanya di lisan kita, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bertaubat, beristighfar dengan cara kita menghentikan kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Jika ada di antara kita yang masih memelihara dosa-dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah kita berhenti dari dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada di antara kita yang masih lebih takut kepada makhluk Allah daripada kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada di antara kita yang masih menunda, melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dahulukan kewajiban kita kepada manusia daripada kewajiban kita kepada Allah. Maka segeralah kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada di antara kita yang masih mencari nafkah dengan jalan yang haram, melalui jalan korupsi, melalui jalan tipu menipu, melalui jalan riba, maka segeralah berhenti. Memohon ampun kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka syai'an lillah barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah awadahu Allahu khairan minhu maka Allah akan ganti ia dengan sesuatu yang lebih baik jika ada di antara kita yang masih mencari nafkah dengan jalan yang haram, segera tinggalkan. Yakinlah Allah pasti akan ganti Jalan nafkah kita dengan cara yang paling baik. Jika ada di antara kita yang masih menyimpan kemaksiatan dengan matanya, dengan tangannya, dengan ucapannya, segeralah bertobat, memohon ampun kepada Allah. Kita hentikan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Yang kedua, ikhwatal iman rahimakumullah. Cara agar kita keluar dari musibah adalah sebagaimana yang pernah ditunjukkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Diriwayatkan dalam Sahih Muslim suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendaki Gunung Uhud bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya Umar bin Khattab dan sahabatnya Utsman bin Affan. Ketika itu terjadi gempa, terjadi gempa bumi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memijatkan kakinya ke tanah sambil kemudian berkata, "Usbut ya Uhud, tenanglah wahai Uhud, innama alaikan nabi sesungguhnya di atas punggungmu wahai gunung Uhud ada seorang nabi wasiddiq seorang yang jujur wasyahidan dan dua orang yang mati syahid ikhwatal iman rahimakumullah para ulama saat menjelaskan hadis ini mereka menyebutkan bahwa di antara cara untuk menolak musibah adalah kembali menghidupkan pribadi-pribadi salih di atas muka bumi ini. Marilah kita hidupkan kembali pribadi-pribadi salih. Hari ini sudah tidak ada nabi, akan tapi ada para ulama yang merupakan warasatul anbiya, yang merupakan para pewaris nabi. Mari kita dekati mereka. Mari kita meminta petunjuk dari mereka. Mari kita melayani mereka. Mari kita menghargai dan menghormati mereka. Hari ini kita kekurangan sosok yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selain para nabi, ada pula as-siddiq orang-orang yang jujur. Maka mari kita menangkal musibah demi musibah di bumi yang kita cintai ini dengan menghidupkan kembali komitmen kita untuk senantiasa berkata dan bertindak jujur. Dan yang ketiga, mari kita hidupkan pribadi yang salih yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu pribadi asyahidan, pribadi orang-orang yang mau mengorbankan diri, harta bahkan nyawanya untuk membela kebenaran, untuk membela Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده إخوة الإيمان رحمكم الله بخطبة yang kedua di salat istisqa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita untuk mengisi khutbah kedua ini dengan kita berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dalam khutbahnya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghadap kiblat dan membelakangi jamaah. Dan beliau pula membalikkan selendang yang beliau kenakan, selendang yang sisi kanannya beliau balikkan ke sisi kiri dan yang sisi kiri beliau balikkan ke sisi kanan. Maka bagi, bagi ikhwatal iman rahimakumullah yang hari ini memakai sorban, kami persilahkan untuk menghidupkan sunnah Nabi berdoa dengan membalikkan sorban yang dikenakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات Allahumma ya Allah, kami hamba-hambamu yang dulu bersimpuh di masjidmu yang mulia ini ya Allah. Kami adalah hamba-hambamu yang penuh dengan dosa dan kesalahan ya Allah. Ya Allah, tangan yang mengadahkan tangan kepadamu ya Allah adalah tangan yang pernah melakukan kemaksiatan. Ya Allah, mata yang sedang menatap kepadamu ya Allah adalah mata yang sering kami gunakan untuk bermaksiat. Ya Allah, digunakan hari ini adalah tubuh yang berlumuran dengan dosa ya Allah. Ya Allah, kami hamba-hambamu yang berkumpul di tempat ini adalah hamba-hambamu yang mengakui dosa dan kesalahan kami kepadamu ya Allah. Sungguh tak layak sesungguhnya ya Allah. Kami minta kepadamu ya Allah. Karena banyaknya dosa yang kami miliki ya Allah. Kalimantan, saudara-saudara kami yang mengalami musibah kekeringan, musibah kebakaran hutan, musibah asap yang menyesatkan kehidupan mereka setiap hari, ya Allah. Kami mengenang penderitaan mereka, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah. Ringankanlah penderitaan saudara-saudara kami, ya Allah. Ringankan penderitaan saudara-saudara kami, ya Allah. Ringankan penderitaan saudara-saudara kami, ya Allah. Berikan kekuatan kepada para pemimpin kami ya Allah untuk menyelesaikan masalah bangsa ini ya Allah. Beri petunjuk kepada mereka ya Allah. Beri hidayah kepada mereka ya Allah. Jangan pikulkan kepada mereka beban yang lebih berat daripada apa yang mampu mereka pikul ya Allah. Ya Allah berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang takut kepada Engkau ya Allah دمر سعيهم ولا كان يا الله اللهم ربنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا يا الله كن كالله بجنب ولا كان يا الله كن كالله بجنب ولا كان يا الله كن كالله بجنب ولا كان يا الله اللهم ان بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من الاوائل والجهد والضلل ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركة السماء وأنبتنا من بركة الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والغراء واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه إلا غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا pada tempat-tempat di mana hamba-hambamu saat ini kehausan ya Allah dari makhluk-makhlukmu baik itu manusia tumbuhan maupun hewan-hewanan ya Allah ya Allah turunkanlah hujan sebagai rahmat bagi kami ya Allah dan jangan turunkan hujan بل عدم بكام يا الله اللهم علينا ولا ولا حوالينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين يا الله كم مهل ولم يا الله سلامة كلمة أجمع كامي وعافية في الجسد سهد كلمة كامي وزيادة في العلم تنبح كالنهيم كمين وبراكة في الرزق بركا كبركان فالرزق كمين وتوبة قبل الموت ثم فتكا كبر توبة ثم مجزك الكمين ورحمة عند الموت بركا كسيان موسى الموت مجزك الكمين ومغفرة بعد الموت تلك الأمثلة الموسعة الموجودة في الجزء الكريم اللهم هون علينا في سكرة الموت يا الله قود الكريم سأت جلني سكرة الموت والنجاة من النار سلمتك الكريم بسكسة راكة والعفو إن الحساب تلك الأمثلة الموسعة تلك الأمثلة اللهم انصرنا اللهم انصرنا اللهم انصرنا يا الله ترى الله كريم يا الله يا الله ترى الله كريم يا الله يا الله كلام أحكامي يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته